Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Tanya Ustadz, eh, di masyarakat umum menganggap bahwa waktu imsa itu waktu berhentinya untuk makan sahur. Sebenarnya di dalam Islam tuh batasan waktu makan sahur tuh sampai kapan Ustaz? Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd terkait dengan imsak yang biasa ada di masyarakat yaitu batasan sahur terakhir mereka yaitu sekitar mungkin 10 menit, 15 menit sebelum waktu adzan subuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam sudah menjelaskan perkara ini dan begitu jelas bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 akhir dari ayat tersebut Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Ayat ini menjelaskan tentang awal berpuasa. Sedangkan setelahnya summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ini menunjukkan batas akhir dari berpuasa. Sehingga kapan mulai berpuasa dan kapan selesai berpuasa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam ayat ini. Yaitu mulai berpuasa adalah sampai jelasnya benang hitam eh, benang putih dari benang hitam. Artinya terbitnya fajar yang kedua. Fajar yaitu waktunya adzan subuh. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala batasan awal berpuasa sehingga sebelum waktu tersebut maka seorang boleh ya seorang boleh tetap uh, untuk sahur dan bahkan disunahkan demikian. Disunahkan sahur itu di akhir-akhir sebelum adzan subuh ya semakin mendekati subuh maka itu semakin mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga yang kita dapatkan batasan dengan imsak ya sering kita dengar di masjid-masjid dikumandangkan imsak imsak dan kemudian masyarakat pun mengikuti bahwa dianggap itu adalah batasan terakhir untuk makan sahur ya ini tidak ada dasarnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam praktek Nabi pun demikian dan para sahabatnya tidak ada contoh yang demikian. Ya untuk berhenti dari makan dan minum mungkin 10 menit, 15 menit sebelum adzan subuh itu tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Oleh karenanya sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam kitabnya. Oleh karenanya kita semuanya ketika sedang sahur ya hendaknya mengakhirkan sahur tersebut dan kemudian mendekati dengan waktu subuh karena itu yang paling mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berpatokan kepada apa yang kita dengar yaitu imsak yang dikumandangkan oleh banyak orang di masjid-masjid. Demikian wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.